Tahdir salaf min mujalasati ahli al-ahwa'i wa min ashkhasin bi'aynihim wa dhikri asma'ihim wa lam yaraw dhalika ghibatan. Peringatan salaf agar jangan duduk-duduk dengan kelompok-kelompok sesat dengan orang per orangnya dan disebutkan nama-namanya dengan tertentu dan mereka tidak menganggap yang seperti itu sebagai riba. Sudah dibaca sebagiannya dari riwayat-riwayat para ulama sampai pada poin yang ke-393. Qala Abdullah ibn Ahmad rahimahullah Sami'tu abi yaqul من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية قلت له إن الكرابيسي حسين يقول هذا فقال كذب هتكه الله الخبيث وقال قد خلف هذا بشرا المريسي diriwayatkan لعبد الله anaknya Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan, aku mendengar ayahku berkata, Man qala lafzi bil Qur'ani makhluk, siapa yang berkata bahwa lafazku dengan Qur'an adalah makhluk, maka ini adalah ucapan yang su, ucapan yang jelek, radi. Wa huwa kalamul jahmiyah dan itu adalah ucapan jahmiyah. azakullah perlu dijelaskan sedikit kalimat lafzi bil Quran. Karena dulu yang pertama berbicara tentang masalah ini adalah Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Allah tidak memiliki sifat kalam, maka Al-Qur'an ini bukan ucapan Allah, bukan kalamullah. Allah menciptakan Al-Qur'an. Menciptakan ayat-ayat dan menciptakan surat-surat tadi. Sehingga Al-Quran bukan ucapan Allah, tetapi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. lihat ya. Ucapan Jahm bin Safwan menyatakan dan juga pengikut-pengikutnya bahwa Al-Qur'an bukan ucapan Allah tetapi makhluk ciptaan Allah. Ini kalimat-kalimat kufrin. Kalimat kafir yang menyebabkan para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Mengkafirkan mereka-mereka yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Bahkan mereka dengan tegas menyatakan Man qala al-Quran makhluqun huwa kafirun murtad. Siapa yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir murtad keluar dari Islam. Karena menentang seluruh ucapan-ucapan Allah dalam Al-Quran. Berapa kali Allah katakan qala Allah wanada rabbuka Musa dan Rabb kamu memanggil, Rabb kamu berbicara, Allah menyatakan innani anallah, akulah adalah Allah, ini kalimat-kalimat yang jelas menyatakan bahwa Allah berkata, Allah berfirman. Tiba-tiba datang Jahan bin Safwan menyatakan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah. Kurang ajar sekali. Bahkan konsekuensinya sangat berbahaya. Konsekuensinya berarti Al-Quran itu makhluk. Dan mana ada makhluk yang sempurna. Iya kan? Makhluk ada yang sempurna. Akhirnya menyatakan Quran juga tidak sempurna. Maka ketika dibantah habis pemikiran Jahm bin Sofwan, mulai pengikut-pengikutnya dari kalangan Jahmiyah tidak berani mengatakan Quran makhluk, ya. tapi diperalus bahasanya. Maksud saya, maksud kami adalah lafat saya ketika baca Quran dengan kalimat misalnya Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ah, suara saya itu kan makhluk. Kalau kita katakan ya, maka dia akan berkata, jadi Quran yang saya baca makhluk. Berarti Quran yang ditulis makhluk. Berarti, berarti, berarti. Akhirnya Quran itu makhluk. Astagfirullahaladzim. Kalimat yang berbahaya. Kalimat yang merupakan jembatan untuk mengucapkan seperti ucapan Jahmiyah. Jembatan yang membawa kepada kekafiran yaitu menyatakan Quran makhluk. Ikhwan ibn a'azakumullah sehingga Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa mereka-mereka yang berkata Lafatku dengan Quran adalah makhluk atau Quran dengan Lafatku adalah makhluk dan seterusnya ini udah ucapan jelek. Dan ucapan itu sama dengan ucapan Jahmiyah karena ini merupakan jalan menuju pemikiran Jahmiyah atau merupakan jembatan menuju kekafiran Jahmiyah. Setelah Imam Ahmad menyatakan demikian, qultu aku katakan kepadanya kata anaknya Innal Karabisi Husain yaqulu hadha sesungguhnya Al-Karabisi Husain mengucapkan seperti itu dijawab oleh ayahnya iya dusta dia dia berdusta hatakahullah semoga Allah membinasakannya seorang yang jelek al khabis qad khalafa hadha bishran al-marisi Sungguh dia sudah dilanjutkan oleh pelanjutnya yang bernama Bishran al-Marisi. Qad khalafa hadha Bishran al-Marisi. Atau maknanya dia melanjutkan ucapan Bishran al-Marisi. Ikhwan bin A'azakumullah. Lihat, disebutkan nama-namanya. Tokoh-tokoh mereka yang menyatakan Al-Quran. Kalamullah. Atau ucapanku dengan Quran adalah makhluk. Eh, yang mengatakan Quran makhluk. Dan menyatakan Al-Quran dengan lafadku makhluk dikatakan dengan namanya Al-Karabisi Husain dan dia melanjutkan atau mengikuti Bishran Al-Barrisi. Khairuddin Azzaqullah dua tokoh. Satu Husain Al-Karabisi, yang kedua Bishr Al-Marrisi. Kedua-duanya berpemikiran-pemikiran Jahmi atau pemikiran Mu'tazilah yang menyatakan Al-Qur'an bukan eh, kalamullah. Al-Qur'an katanya adalah makhluk. Qala Abdullah ibn Ahmad rahimahullah. Sa'atu Aba Thawr. Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi. An Husain al-Karabisi. Kata Abdullah bin Ahmad, aku pernah bertanya kepada Aba Thawr. Yaitu Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi. Tentang Husain al-Karabisi. Orang tadi. Orang yang menyatakan Quran makhluk fatakallama fihi bikalamin su'in radi maka dijawab oleh Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi rahimahullah dijawab bahwa orang itu Al-Husain atau Husain Al-Karabisi adalah orang yang berbicara dengan ucapan-ucapan jelek fatakallama fihi dia berbicara tentangnya takallama mafi berbicara tentangnya tentang siapa tentang Husain Al-Karabisi bikalamin su'in radi dengan ucapan-ucapan yang jelek, dicerca dia, disalahkan dia, diucapkan dengan ucapan-ucapan yang jelek terhadap Husain al-Karabis. Ini juga ulama yang menceritakan tentang kejelekan Husain al-Karabisi. Alim yaitu Abu Thawr Ibn Khalid al-Kalbi rahimahullah. Artinya, mereka tidak menganggap ghibah kalau berbicara tentang seorang tokoh penyesat umat. Itu bukan ghibah. Bahkan itu peringatan-peringatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memperingatkan kaum muslimin dari bahaya-bahaya kesesatan dan dari bahaya-bahaya para penyesat umat, dari bahaya para penipu-penipu agama. Diriwayatkan pula dari Muhammad ibn Husain ibn Harun al-Musili. Aku bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal Al-Qaul Al-Karabisi. Aku bertanya kepada Abdullah bin Ahmad Ibn Hanbal tentang ucapan Al-Karabisi. Nutqi bil Qur'ani makhluk. Ucapanku ketika baca Quran makhluk. Faqala li Abu Abdullah, "Iyyaka, iyyaka wa hadzal karabisi la tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu." Arba'a marrat atau khamsa marrat diulangi empat kali atau lima kali. Iyaka iyaka wal karabisi. La tukallimhu. Wa la tukallim man yukallimhu. Iyaka iyaka wal karabisi. La tukallimhu. Wa la tukallim man yukallimhu. La tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu. Terus diulang-ulang oleh beliau empat kali atau lima kali. Hati-hati kamu dengan Al-Karabisi. Hati-hati kamu dengan Al-Karabisi. Jangan duduk bersamanya. Jangan ajak bicara dia. Dan jangan ajak orang-orang, jangan ajak bicara orang-orang yang berbicara dengan dia. Jangan ajak bicara dia. Dan jangan ajak bicara orang yang berbicara dengan dia. La tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu. Lihat ikhwan bin Ini adalah ucapan beliau, ucapan para ulama, ucapan imam ahlus sunnah bahwasanya kita nggak perlu mengajak bicara tokoh-tokoh penyesat umat, penipu-penipu agama. saya hormati. Apalagi kelompok Syiah Rafidah, aliran Ahmadiyah, aliran berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat yang menyimpang bahkan sudah sampai kepada kekufuran, sudah sampai kepada kekafiran. Maka ikhwan bicara dengan mereka hanya kulakan subhat. Kamu berbicara dengan mereka, duduk bersama mereka, hanya kamu akan menimba kesesatan-kesesatan dari mereka. Sengaja atau tidak sengaja, terasa atau tidak terasa, kamu akan terbawa dengan mereka. La tukallimhu. Jangan ajak bicara mereka. La tajlis ma'ahu. Jangan duduk bersama mereka. La tukallim man yukallimhu. Dan jangan ajak bicara orang yang berbicara dengan mereka. Demikian dinukilkan dalam kitab al ibana dan juga dinukilkan dalam kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Yang berikutnya ucapan ayub saktiani rahimahullah. Kata ayub saktiani sakhtiyani "Qala li Abu Qilabah." Berkata kepadaku Abu Qilabah, "La tumakkin ashabal ahwa min sam'ik." Jangan berikan kesempatan bagi para pengekor hawa nafsu dari pendengaranmu. Jangan beri kesempatan dengan pendengaranmu. Fayanbudu fihi masya'u. Niscaya mereka akan memasukkan ke telingamu apa yang mereka sukai. Fayughayyiru kalbak yang akhirnya merusak hatimu. Lihat ikhwan a'azakumullah. Ucapan Imam Ayyub Sikhtiani menukil ucapan Imam Abu Qilabah rahimahumullah dan semuanya imam-imam ahlus sunnah menyatakan dengan kalimat yang sama dengan Imam Ahmad ucapan yang sama dengan Imam Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi dan ucapan para imam-imam ahlus sunnah lainnya yaitu jangan berikan kesempatan dengan telingamu untuk mendengaran untuk mendengarkan ucapan ahlul ahwa la tumakkin ashabal ahwa min sam'ik Jangan kamu berikan kesempatan ahlul ahwa untuk memberikan sesuatu pada pendengaranmu. Apa artinya? Jangan kamu berikan telingamu untuk mendengarkan ocehan-ocehan mereka. Jangan berikan kesempatan mereka untuk memasukkan ke telingamu ucapan-ucapan mereka, ucapan sesat mereka, ucapan kufur mereka. Jangan. Walaupun bergantian, jangan. Apa maknanya walaupun bergantian? Kamu dengar saya, nanti saya dengar kamu. Biasanya terjadi pada diskusi dan perdebatan. Ayo kita diskusi Sunni dengan Syiah. Di sana duduk Syiah, di sini duduk Sunni. Kemudian Sunni berbicara, Syiah mendengar. Setelah itu Syiah berbicara, Sunni mendengar. Eh, ibn Kamu ketika menyampaikan ayat dan hadis, ya, bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu. Tetapi mereka memiliki tafsir yang lain. Sehingga percuma ucapanmu. Kau menyatakan qala Allah wa qala Rasul. Dalam keadaan mereka memahami itu ayat maksudnya ke sana bukan ke sini. Ini hadis maksudnya ke sini bukan ke sana. Percuma. La tanfa' tidak bermanfaat. Sebaliknya, kalau mereka berbicara, kamu mendengar, berarti kamu mempersiapkan telingamu untuk mendengar subhat-subhat, ocehan-ocehan dusta, ucapan-ucapan kosong. Kalaupun kamu tidak setuju dengan mereka, kamu akan sakit hatinya. Ketika mereka berbicara mencaci maki Aisyah, mencaci maki Hafsah, mencaci maki Abu Bakar wa Umar, kamu akan jengkel, kamu akan gelisah, dan kamu akan marah ketika kamu berbicara, kata moderatornya, ini kan giliran dia bicara. Tunggu, nanti giliran kamu ada. Bayangkan, kamu suruh ridho mendengarkan. Wallah, seorang mukmin gak akan ridho mendengarkan ucapan-ucapan Syiah rafidah yang mencaci maki para sahabat yang mulia, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Ahlul Bait, melecehkan mereka, mereka orang-orang saleh. Seorang mukmin yang memiliki keimanan dalam hatinya gak akan ridho untuk mendengarkan dengan pendengaran yang baik. Ya, duduk dengar diam, gak mungkin. Pasti akan marah. Kalau tidak marah, berarti nggak punya iman. Iya kan? Mendengarkan orang yang bolak-balikan ayat Al-Quran. Mentahrif, menyeret, menarik, menyatakan bahwa Al-Quran begini, Al-Quran begitu. Dilecehkan Al-Quran, dikatakan sudah berubah, sudah begini, sudah begitu. Apa nggak marah seorang yang beriman? Pasti akan marah. Kalau dia duduk, dia mendengarkan, berarti orang itu sungguh tidak punya iman. Kalau punya iman, nggak akan rela. Saya tidak mau mendengar ucapan jelek kamu terhadap Quran, terhadap sunnah, terhadap hadis, terhadap para imam, imam ahlu sunnah, saya nggak mau dengar. Nggak akan ridho mendengarkan ucapan-ucapan yang menyayat hati, yang menjengkelkan, yang membuat marah hati seorang mukmin. Itu kalau tidak terbawa. Apalagi kalau ternyata ada yang terbawa. Ih, kayaknya benar juga ini. Kayaknya berdalil juga sepertinya. Masuk akal juga. Akhirnya kamu sesat bersamanya. Maka nggak ada faedahnya berdebat dengan ahlul ahwai. Nggak ada beda, nggak ada faedahnya berdebat dengan ahlul balali. Nggak ada faedahnya berdebat dengan mereka. Kenapa? Karena rujukannya tidak sama. Rujukannya bukan pada Quran, pada Sunnah, tetapi pada hawa, hawa nafsu. Pada pikiran mereka sendiri, pada rekaan-rekaan mereka sendiri bukankah bukankah bukankah berarti berarti berarti berarti begini berarti begitu ucapan pikiran mereka sendiri itu bukan dalil bukan hujjah disampaikan hadis disampaikan ayat tapi ayat ini nggak masuk akal disampaikan hadis ya tapi hadis itu nggak masuk akal apa namanya ini namanya rujukannya tidak sama, tidak mau tunduk pada Quran, tidak mau tunduk pada sunnah. Maka la faidata fi, tidak ada faedahnya untuk bermajlis dengan mereka, duduk dengan mereka walaupun diskusi katanya cari kebenaran, saya kami kaum muslimin yang berpegang dengan Quran dan sunnah sudah mendapatkan kebenaran. Yaitu di Quran dan di sunnah. Kamu yang belum dapat kebenaran cari sendiri. Kami sudah dapat. Ini jawaban Imam Malik ketika diajak berdebat oleh ahlul bid'ah wa dhalalah. Ketika diajak berdebat oleh tokoh-tokoh sesat, yakni kaum sesat, maka Imam Malik menyatakan untuk apa kita mencari kebenaran? Kami sudah mendapatkan kebenaran dalam Quran dan Sunnah. Kalau kamu masih belum mendapatkannya, cari sendiri. Ikhwan bin muslim yang saya hormati. Maka dikatakan di sini, oleh beliau, oleh para imam-imam seperti Ayub as menukil ucapan Abu Khilabah menyatakan la tumakkin ashabal ahwa'i min sam'ik. Jangan berikan kesempatan ahlul ahwa dengan telingamu. Jangan berikan kesempatan mereka untuk memasukkan ocehan-ocehannya kepada telingamu. budu fihi masya'u. Nanti mereka akan memasukkan ke dalam hatimu apa yang mereka suka. Ima kamu sakit hati, wa imma kamu tertipu, wa imma kamu kira benar padahal batil, wa imma kamu sesat bersama mereka. Berkata Uthman ibn Zaidah rahimahullahu taala. Awsani Sufyan qala la tukhallat sahiba bid'atin. Uthman ibn Zaidah juga meriwayatkan dari Imam Ahlus Sunnah yaitu Imam Sufyan rahimahullah. Ausani Sufyan sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Ibanah. Ausani Sufyan qal apa wasiat Sufyan rahimahullah? La tukhallit sahiba bid'atin. Jangan kamu bergaul dengan pemilik ajaran baru. Bid'ah adalah pemahaman baru. Jangan duduk dengan orang yang memiliki kesesatan. Jangan duduk dengan orang yang memiliki pemikiran sesat, pemikiran bid'ah yang tidak pernah dipaham oleh para sahabat, tidak pernah dipaham oleh para tabi'in, Tidak pernah dipaham oleh para tabi'it tabi'in, nggak pernah dikenal oleh para imam-imam ahlu sunnah. Tiba-tiba muncul pemahaman baru. Pemahaman syiah rafidah, pemahaman jahmiyah, pemahaman khawarij, pemahaman eh, kelompok-kelompok uh, sesat yang lainnya. Mu'tazilah dan lain-lain. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah mengatakan mata Bishr al-Marrisi wa khalafahu Husain al-Karabisi. Sudah mati Bishr al-Marrisi. Tetapi kemudian digantikan oleh Husain al-Karabisi. Ada Bishr al-Marrisi sudah mati dalam keadaan memiliki pemikiran Al-Quran makhluk. Quran itu makhluk. Bukan ucapan Allah. Astagfirullah. Menentang sifat Allah yaitu sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dilanjutkan oleh Al-Husain Al-Karabisi yang menyatakan dengan lebih halus. Sering terjadi. Sering terjadi. Ucapan tokoh sesat yang sangat tegas kesesatannya kemudian dilanjutkan oleh yang di bawahnya dengan lebih halus. Padahal kesesatannya sama. Ini sering. Mubtadi dal sudah menyatakan dengan kurang ajarnya kepada hadis layaknya seperti pengingkar-pengingkar sunnah. Kalau ada hadis yang tidak masuk akal, buang, injak di telapak kaki dengan sombongnya. Ini akhlani khabis. Mampus dia. Digantikan oleh yang berikutnya, ngomongnya nggak begitu. Kalau kita mendapatkan hadis-hadis yang sepertinya tidak bisa diterima oleh akal, kita harus tafsirkan supaya cocok dengan akal. Sama nggak sama yang tadi? Hah? Sama. Cuma yang pertama kasar, yang kedua lebih halus. Yang pertama kasar ucapannya melecehkan hadis-hadis tadi dan menyatakan hitulhu ala rijlaik. Taruh di telapak kakimu, di bawah dua kakimu, injak dia. Tetapi yang kedua lebih halus menyatakan kalau memang ada ayat dan hadis yang terkesan bertentangan dengan akal, harus tafsirkan supaya cocok dengan akal. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula Bishr al-Marisi dengan Husain al-Karabisi. Bishr al-Marisi dengan kasar menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat kalam. Menyatakan bahwasanya Al-Quran bukan ucapan Allah. Allah tidak berbicara, Allah tidak memiliki kalam katanya. Ini ciptaan Allah dan ini makhluk. Padahal Rasulullah SAW menawarkan kepada kabilah-kabilah Arab dengan ucapan kalamullah. Ikutilah kalamullah. Ketika dia menghalangi dari orang-orang Quraisy, Rasulullah berkata, "Atamna'uni an uballigha kalama Rabbi?" Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Lihat, kalama Rabbi, ucapan Rabbku. Dan itu diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan dinukilkan pula dalam sejarah, dalam kitab-kitab sirah. Akhwan bin A'azakullah, kaum muslimin saya hormati. Ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah. Ini berarti bahwa ucapan Allah adalah benar-benar kalamullah, sedangkan mereka yang menentangnya, menolaknya adalah orang-orang yang memiliki pendapat batil, pendapat bid'ah, pendapat sesat. Dengan cara halus ataupun dengan cara kasar, mereka adalah orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Yang berikutnya ucapan Al-Firyabi, menukil ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Qal, beliau berkata, sebagaimana mungkin dalam kitab yang sama, yaitu kitab Ibanah, Fi'atiqadil Firqatin Najiyah, berkata, Kana Sufyan al Thawri yanhani an mujalasati fulan, yakni rajulan min ahli al bid'ah. Kata Al-Firyabi, Sufyan al Thawri, waktu itu melarang kami untuk duduk dengan si fulan. Berarti disebutkan namanya si fulan. Hanya saja dalam riwayat ini tidak disebutkan karena orangnya tidak berkait dengan kita di zaman waktu itu. yakni rajulan min ahlil bid'ah. Yang dimaksud adalah seseorang dari kalangan ahlul bid'ah. Dulu Sufyan Tsauri melarang kami untuk duduk dengan si fulan. Berarti para ulama ketika melarang jangan duduk dengan si fulan bin fulan, itu bukan ghibah dan itu merupakan nasihat. Nasihat bukan ghibah. Berkata pula Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala Sebagaimana dinukil dari kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah. Qala adraktu khiyaran nas kulluhum ashabus sunnah yanhauna an ashabil bid'ah. Kata Fudhal bin Iyad, kami mendapati khiyaran nas, kami mendapati manusia-manusia yang pilihan. Ini yani tokoh-tokoh ulama panutan. Kami dapati mereka tokoh-tokoh panutan umat, para imam-imam, khiyarun nas, orang-orang baik, orang-orang saleh dari para ulama, kulluhum ashabus sunnah, semuanya merupakan ahlus sunnah, kulluhum yanhauna an ashabil bid'ah, semuanya melarang untuk duduk dengan ahlul bid'ah. Semuanya memperingatkan bahaya kelompok-kelompok sesat. Ashabul bid'ah adalah pemilik-pemilik pemikiran bid'ah pemilik-pemilik kebid'ahan yang menyesatkan. Semuanya. Dan ini ucapan Fudhal Ibn Iyad dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau tidak atas mengatasnamakan pribadinya sendiri. Beliau mengatasnamakan seluruh para imam-imam dengan kalimat adraktu khiyaran nas. Aku menemui orang-orang baik, orang-orang salihin dari para ulama ahlus sunnah. Seluruhnya memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa, dari bahaya ahlul bidai, dari bahaya para kelompok-kelompok sesat, para tokoh-tokoh penyesat umat, para penipu-penipu agama. Sesungguhnya ini adalah sangat amat wajar. Tetapi, karena sebagian manusia menganggap remeh masalah agama, sehingga menjadi sesuatu yang janggal. Masa sih para ulama membicarakan orang katanya? Masa para ulama membicarakan simpulan dan simpulan. jangan duduk dengan simpulan. jangan duduk dengan si Masa para ulama ghibah? Karena bodohnya masyarakat kaum muslimin hari ini atau karena terlalu meremehkan agama. Saya katakan terlalu meremehkan agama karena kalau masalah dunia mereka sangat cerdas. Contoh, kalau mereka dalam keadaan mendapatkan seorang penipu, menipu dia ratusan juta rupiah, Penipu yang sama tiba-tiba datang ke orang lain. Maka orang yang pernah tertipu ngomong apa nggak ngomong kira-kira? Eh. Aduh, jangan. Saya pernah ditipu dia ratusan juta. Eh. Cerdas kan? Kenapa? Memperingatkan dari bahaya penipu ini. Memperingatkan dari bahaya sang penipu tadi. Pasti akan dikasih tahu, wahai saudaraku, wahai temanku, hati-hati. Ini orang penipu, saya pernah ketipu dia sekian, sekian, sekian. Jangan percaya ucapannya, jangan dengar ocehannya. Karena masalah dunia cerdas. Ya. Tapi masalah agama, datang satu orang dengan pakaian-pakaian Islam, dengan jubah, dengan imamah. Masya Allah berbicaranya Assalamualaikum warahmatullahi Bahkan ketika membaca Quran fasih. Ya. Ternyata dia syi'i rafidhi. Syiah Rafidah yang mencaci maki para sahabat, menentang Al-Quran, dan menyatakan Quran telah ditahrif, dan menyatakan bahwa ucapan-ucapan Rasulullah tidak terpakai, dan menyatakan begini dan begitu, ucapan-ucapan kubur, ucapan sesat, ucapan bal, ucapan yang balal. Imana. Perlu dikasih tahu umat apa nggak perlu dikasih tahu? Alhamdulillah, cerdas dikit tuh. Menipu dalam masalah dunia saja kamu langsung cerdas. Hati-hati, ini bahaya ini orang. Jangan kamu duduk dengan dia. Ini penipu. Ketika datang penipu agama, kenapa nggak cerdas? Karena tidak mementingkan agama. Itu jawabannya. Karena kebanyakan mereka tidak mementingkan agama. Kalau menipu dunia, jangan. Nanti terugi kita ratusan juta. Kalau nipu agama, biar aja. Dia kan sama-sama muslim. Syiah, sunni, sama saja. Sampai dinyanyikan oleh mereka. La syarqiyah, la ghorbiyah, la sunni, wa la syiah, islamiyah, islamiyah. Tidak sunni, tidak syiah, tidak timur, tidak barat. Yang penting Islam. Katanya. Namanya tidak mementingkan agama, membiarkan penyesat-penyesat umat, penipu-penipu agama berkeliaran, berbicara ke sana kemari, menipu kaum muslimin, menyesatkan mereka, kemudian kita diam. Astagfirullahaladzim, itu namanya syaitanun akhras, setan bisu. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, afatul kalam, afatani. Bahaya lisan, bahaya lidah ada dua. Yang pertama bahaya berbicara. Kalau berbicara dengan ucapan kufur, ucapan sesat, ucapan dusta, ucapan bohong, ucapan berbagai macam ucapan-ucapan yang jahat, ucapan yang jelek, ucapan yang busuk. Itu bahaya lidah, bahaya berbicara. Tetapi kata Ibnu Qayyim ada bahaya lain, yaitu bahaya diam. Kalau dia berbicara dengan ucapan-ucapan jelek, syaitanun natik, setan yang berbicara. Kalau dia diam dari kemunkaran, diam ketika melihat penipu-penipu umat, penipu-penipu agama, maka orang ini syaitanun akhras, setan bisu. azabumullah, setan bisu sama setan berbicara, mana yang lebih jelek? Sudah setan bisu lagi, na'udzubillah. Eh, ini siapa yang orang yang diam dari kemunkaran dikatakan setan bisu. Taib, sekarang sekian banyak penganjur-penganjur kesesatan mengajarkan pemikiran Ahmadiyah, mengajarkan pemikiran Syiah Rafidah, mengajarkan pemikiran Jahmiyah, Jahm bin Safwan, mengajarkan pemikiran Mu'tazilah, mengajarkan pemikiran-pemikiran sesat. Kemudian kita berbicara, nggak boleh. Shh, jangan kita membicarakan seperti itu, nanti akan terpecah belah kaum muslimin. Justru mereka memecah belah dengan pemahaman-pemahaman bid'ah. Kalau saja mereka tidak membawa pemahaman-pemahaman baru, niscaya kaum muslimin dalam keadaan satu, dalam keadaan sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, walhamdulillah. Tetapi mereka mereka yang menipu umat dengan ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran sesat, merekalah orang-orang yang memecah belah kaum muslimin. Yang tadinya satu pemahaman jadi dua pemahaman, yang tadinya dua pemahaman jadi tiga pemahaman, jadi empat, jadi lima, sampai jadi sekian pemahaman. Maka justru yang memecah belah adalah penganjur-penganjur kesesatan tadi. Yang memecah belah adalah tokoh-tokoh penipu agama yang kaum muslimin hendaklah waspada dari tokoh-tokoh penyesat umat ini. Alhamdulillah. Kalau para ulama bangkit berdiri membicarakan tentang si fulan mubtadi'un dal, fulan si rafidhi, si fulan hizbi, maka ini adalah nasihat yang sangat bermanfaat. Sehingga kita bisa berhati-hati dari tokoh-tokoh penyesat umat atau tokoh-tokoh penganjur bid'ah atau tokoh-tokoh yang menipu agama. Yang berikutnya ucapan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ibanah. Fi'atiqad al-firqatin najiyah. Qala beliau berkata, kata Fudail ibn Iyad. Eh, kata Abdullah ibn Mubarak, "Iyyaka an tajlis ma'a sahibi bid'atin." Hati-hati kamu untuk duduk bersama pemilik pemikiran bid'ah. Ala Yahya ibn Abi Katsir, berkata Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah. Sebagaimana nukil dalam al Ibn Waddah dan juga Al-Ajuri dalam kitab Syariah dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Likai dalam usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah dan juga dinukil dalam kitab al-hilyah dan kitab syu'abul iman dan juga dalam kitab al iqtisam oleh Imam Syatibi rahimahumullahu ajma'in dinukil dalam kitab-kitab para ulama ucapan Yahya bin Abi Katsir kata beliau rahimahullah idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin fakhud fi tariqin akhar وكذا قال الفضيل بن عياض Dalam kitab-kitab tadi dinukilkan ucapan Yahya bin Abi Katsir, kalau engkau berpapasan dengan seorang pelaku bid'ah, pembawa kesesatan atau seorang pemilik pikiran sesat, maka kamu ambil jalan lain. Demikian pula diucapkan oleh Fudail bin Iyal rahimahullahu taala. Berkata Muqatil Ibn Muhammad rahimahullah, ala li Abdurrahman Ibn Mahdi, Kata Muqatil bin Muhammad, menyampaikan kepada aku Abdurrahman ibn Mahdi. Juga seorang alim, imam ahlus sunnah. Dan ucapan ini dinukil dalam kitab al-ibadah juga. Kata Muqatil, Abdurrahman ibn Mahdi berkata kepadaku, Ya Abul Hasan, la tujalis haulai ashabil bid'i. Inna haulai yuftun fima ta'jiz anhu al-malaikah. Wahai Abul Hasan, jangan engkau bermajlis dengan mereka, para ashabul bid'ah. Jangan duduk bersama mereka ashabul bid'ah, pelaku-pelaku kebid'ahan atau pemilik kebid'ahan-kebid'ahan, yakni kaum-kaum sesat. Inna ulai yuftun fi ma ta'jiz anhul malaikah. Mereka akan berfatwa dengan fatwa yang para malaikat saja nggak sanggup melaksanakan fatwa mereka. Ya azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan betapa beratnya fatwa dihasilkan dari pemikiran sesat. Fatwa dihasilkan dari pemikiran-pemikiran baru. Betapa mengerikannya, betapa susahnya. Memberatkan kaum muslimin. kalau Abu Qilab rahimahullah. La tujalisu ahlal ahwa'i. Kata Abu Qilabah, jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa, para pengekor-pengekor hawa nafsu. Wala tujajiluhum dan jangan mau berbantahan dengan mereka. Ini yang saya katakan tadi. Karena berbantahan itu artinya kamu akan mendengar ucapan mereka. Bergantian. Mereka berbicara, kamu dengar. Kamu berbicara, mereka dengarkan begitu. Itu namanya mujadalah. Jangan. Jangan Bantahan yang paling bagus buat mereka adalah tulisan, kemudian diam. Mau diterima alhamdulillah, Gak diterima juga nggak apa-apa. Ngapain berdebat? Sampai emosional, sampai marah-marah dari mulai pakai speaker di luar sampai dimatiin speakernya. Kenapa? Malu, otot-ototan. Kamu yang kamu yang salah, kamu yang sesat, kamu yang kafir. Ngapain? Sampaikan kebenaran, sampaikan al-haq kalau mau diterima, Alhamdulillah. Nggak diterima, nggak apa-apa. Saya sudah dapat pahala menyampaikan, Alhamdulillah. Kamu nggak ikut, kamu yang dihukum oleh Allah. Selesai. Ya. Ucapan-ucapan para ulama seperti ucapan Syekh Al-Albani dan lainnya menyatakan ilqi kalimatat wamshi. Ya. Kalimatnya dua kalimat saja, ringkas ya. Ilqi kalimatat wamshi. Ya. Lemparkan ucapanmu, jalan. Ilqi kalimatat wamshi. Lemparkan ucapanmu, jalan. Ya, ini sampaikan kebenaran, setelah itu selesai. Nggak perlu diperdebatkan. Mau diterima, silahkan kamu yang mendapatkan keuntungannya. Mau ditolak, silahkan kamu mendapatkan kerugiannya. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau silahkan beriman, siapa yang mau silahkan kufur, bertanggung jawab masing-masing. Kullu nafsim bima kasabat rahina masing-masing akan bertanggung jawab. Masing-masing mereka akan dibebani apa yang mereka kerjakan. Masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Silahkan. Kita diperintahkan menyampaikan titik. Rasulullah SAW tidak ada kewajiban kecuali menyampaikan titik. Wa ma'alaika illal bala, kata Allah. Tidaklah atas wahai Rasul, kecuali menyampaikan. Maka demikian pula kalian para doa, para da'i, para ustadz, para tokoh-tokoh penganjur agama, Masya Allah, ahlu sunnah. Hendaklah kalian sampaikan kebenaran. Dengan tulisan, dengan ucapan, dengan kaset, dengan apa saja. Yang dihalalkan oleh Allah SWT. Setelah itu selesai. Kalau mereka mau menerima, Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Kalau kita ternyata mereka tidak men, tidak mengikuti, maka urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala kita sudah bebas tanggung jawab karena sudah menyampaikan. Enak toh? Daripada berdebat sakit hati, ya, ngotot marah-marah, ya, la faidata fiha. Enggak ada faedah di dalamnya sama sekali. Bahkan madaratnya sangat banyak. Ya, sebagaimana sudah sebutkan tadi madaratnya. imma sakit hati, imma terfitnah, tertipu, terbawa. wala aman ad yang bisukum fi dalalatihim. Kata Bukilabah, jangan berdebat dengan mereka. Fa innila aman an yagbisukum fi dalalatihim karena aku tidak aman, tidak merasa aman, aku khawatir kalau mereka akan menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka. Aw yalbisu alaikum ma kuntum ta'rifun atau akan mengkaburkan atas kalian apa yang kalian tadinya sudah ketahui. Ini bahayanya duduk dengan ahli bid'ah. Ima an yagmisukum fi dhalalatihim, bisa jadi akan menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan mereka atau kemungkinan kedua mengkaburkan yulbisu alaikum, membikin talbis, mengkaburkan atas kalian apa yang kalian tadinya sudah ketahui. Tadi sudah mantap, sudah yakin dengan keutamaan para sahabat keutamaan Abu Bakar wa Umar, keutamaan Uthman, keutamaan Ali radhiyallahu taala anhum, keutamaan Aisyah wa Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Mantap. Tiba-tiba duduk dengan kaum Syiah. Bukankah Ali itu lebih dekat hubungan kerabatnya dengan Rasulullah? Bukankah dia itu yang pertama masuk Islam dari kalangan pemuda? Bukankah dia adalah adalah ada sampai maka semestinya. Kalau dibandingkan Abu Bakar dan Ali, mestinya lebih pantas Ali jadi khalifah. Kamu sudah mantap tadinya. Begitu mendengarkan, iya ya. Apa iya? Jangan-jangan salah. Kabur kembali. Ya. Kabur kembali apa yang kamu sudah ketahui. Ikhwan ibn apalagi mereka-mereka yang jarang taklim. Mereka-mereka yang jarang ngaji, mereka-mereka yang jauh dari majelis-majelis ilmu dan para ulama, mereka-mereka yang hanya sibuknya dengan dunia sehari-harinya, tiba-tiba mendengarkan ocehan mereka. Wallah, tidak perlu dua hari, nggak perlu sehari, satu jam berubah. Sebagaimana kasus yang diriwayatkan oleh para ulama tentang seorang anak muda yang ditangkap bersama tokoh-tokoh Qadariyah. Tokoh-tokoh Qadariyah ini, tokoh-tokoh dedengkot-dedengkot mereka yang sudah syekh, masyayikh. Masyayikhnya Qadariyah. Ditangkap 30 orang. Ternyata ada satu remaja, masih muda. Maka ditanya oleh mereka, kaum muslimin, kamu kok bisa terbawa dengan mereka? Bagaimana ceritanya? Dijawab, aku dulu safar. Kemudian aku duduk di bawah pohon istirahat, bernaung di bawah sebuah pohon, pohon korma. Tiba-tiba ada seorang syekh datang duduk sebelahku. Kemudian bertanya, setelah tanya, siapa namanya dan sebagainya, tanya. Bagaimana pendapat wahai anak muda? Kalau ada seorang yang memaksa kamu naik kalau tidak bisa, kamu disiksa. Tapi orang itu memotong kakimu dulu, dipotong kakinya, kemudian dipaksa, harus naik. Kalau nggak naik, disiksa. Bagaimana pendapatmu? Kata anak muda tadi, bolim. Bolim. Orang itu orang bolim. Orang ini dibikin tidak mampu, kemudian disuruh naik, kemudian disiksa kalau tidak bisa naik. Itu dolim. Kata si Syekh tadi, maka bagaimana pendapatmu? Mungkinkah Allah menyuruh beriman? Kemudian orang itu ditakdirkan kafir. Kemudian disuruh beriman, kalau nggak beriman disiksa. Bukankah itu dolim juga? Demi Allah kata anak muda tadi. Demi Allah aku saat itu langsung berubah. Gak sampai satu jam. Tidak sampai satu jam. Anak tadi berpikir, iya ya. Berarti kalau seorang itu ditakdirkan kafir, berarti Allah zalim. Ditakdirkan kafir, terus disuruh beriman. Berimanlah, berimanlah, berimanlah. Ya nggak mungkin. Sudah takdirkan kafir, kemudian disiksa. Kalau tidak beriman, oh ini zalim, tidak mungkin. Akhirnya takdir yang ditolak. Allah tidak menakdirkan. Akhirnya dia mengingkari rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Al-qadha wal qadar. Sesat sekali duduk. Ya kan, Bagaimana kalau dia terus-terusan duduk bersama dia dijadikan sahabat? Apa yang terjadi kira-kira kalau bukan bal, sesat bersamanya? Ini bahaya. Padahal tentunya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu dengan menakdirkan sebab-sebabnya. Ditakdirkan dia kafir karena sebab ini dan itu, ditakdirkan dia beriman karena sebab ini dan Allah takdirkan pula sebab-sebabnya dan Allah Maha Adil, tidak mungkin menakdirkan dengan kezaliman. Ini harus diimani. lihat ya. Sesatnya seseorang hanya satu kali majlis ketika duduk dengan qadariyah. Bahkan para ulama meriwayatkan pula kisah anak muda juga yang sekali duduk jadi sesat menjadi murjiah. Dia melewati seorang ulama, kemudian tanya, Ila turid, mau kemana kamu? Aku akan mendatangi si fulan al-murjiah. Aku akan nasihati dia. Kata syekhnya, jangan. Kamu belajar. Dia sudah tahu ayat dan hadis, tapi dia tidak mau. Dia ya, sudah tahu, tapi tidak mau. Jadi percuma dikasih tahu. Karena bukan tidak tahu, tidak mau. Tapi saya ingin menasehatinya. Silahkan. Kata saya yang meriwayatkan, sungguh demi Allah, tidak kembali dari sang murjiah tadi, kecuali dia sudah murjiah. Maunya menasehati. Begitu datang ke sana, pulang sudah jadi murjiah. Ternyata murjiah itu benar kok. Apa salahnya? Apa kesesatannya? Astagfirullahaladzim. Hati-hati, khonibin azakumullah. القلوب ضعيفة والبدع خطافة والشبه خطافة hati-hati ini lemah sedangkan syubhat itu menyambar hati-hati jaga hatimu yang lemah itu jangan biarkan ada syubhat masuk ke dalam hatimu Al Fudail bin Iyad berkata Fudail bin Iyad la tajlis ma'a sahibi bid'atin Wa inni akhaf an yanzila tanzil alaika al-la'nah. Kata Fudhal bin Iyad. Beliau juga mengucapkan dengan ucapan yang sama, jangan duduk bersama pemilik kesesatan. Pemilik ajaran bid'ah. Fa inni akhaf, karena aku khawatir an yanzila alaika al-la'nah. Aku khawatir Tanzil alaika la'nah. Aku khawatir turun kepadamu Ya, Yani ketika mereka dilaknat, kamu berada di tengah-tengah mereka. Dikhawatirkan kamu pun ikut terkena. Apa ayatnya? Yang Allah katakan hati-hati dari azab Allah, fitnah yang Allah timpakan yang tidak men mengenai orang zalim saja tapi merata. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan. Hati-hatilah dari satu adab. Ya. Yang la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Yang tidak hanya menimpa orang dolim saja di antara kalian. Tapi akan merata. Maka kalau kamu duduk di tengah mereka, dikhawatirkan kamu tertimpa pula laknat bersama mereka. Ini ucapan Fudail bin Iyad. Jangan duduk bersama mereka. Tokoh-tokoh sesat, kelompok-kelompok sesat. Karena dikhawatirkan kamu akan terkena laknat bersama mereka. Wakala dan berkata Fudail bin Iyad, Ihdaru ad ala ashabil bidah. Hati-hati kalian untuk masuk kepada mereka-mereka pemilik kebid'ahan. Pemilik ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran bid'ah. Fa innahum yusdun yasudduna 'anil haqq. Karena mereka itu menentang dari kebenaran. Yasudduna 'anil haqq. Ihdaru, hati-hati. Jangan masuk ke tempat-tempat mereka, kelompok-kelompok sesat. Jangan masuk ke majlis mereka, majlis-majlis tokoh-tokoh sesat, kelompok-kelompok sesat. Fa'innahum yasudduna 'anil haq karena mereka menentang kebenaran. Ikhwan bin muslim yang saya hormati. Demikian ucapan para ulama tentang larangan mereka terhadap ahli bid'ah agar jangan duduk bersama mereka, jangan bermajlis dengan mereka, jangan mendengarkan ucapan mereka, Jangan perkenankan telingamu untuk menerima ucapan mereka. Jangan perkenankan hatimu untuk menerima subhat-subhat mereka. Ini ucapan seluruh para ulama. Dan semua madhab para ulama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lanjutkan insya Allah pada kali mendatang. Bismillah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan tasakuraka wa atsubraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.